بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد jamaah kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian Alhamdulillah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita masih dapat beribadah kepadanya di bulan Syawal ini setelah kita diberikan pertolongan untuk senantiasa menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Hendaklah kita senantiasa berharap kepada Allah dan memohon kepada Allah semoga amal ibadah yang kita kerjakan baik di bulan Ramadan maupun di sepanjang kehidupan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan para ulama setelah berlalu bulan Ramadan selama kurang lebih 6 bulan lamanya mereka berdoa kepada Allah agar amal ibadahnya selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian enam bulan berikutnya mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan yang akan datang. Itulah keadaan orang-orang yang paling soleh Orang-orang yang paling hebat ibadahnya yang disebut oleh para ulama sebagai sadatul aulia pemimpin para wali Allah pemimpin para wali Allah itulah sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keadaan mereka senantiasa berharap-harap cemas agar ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan takut, khawatir jangan sampai ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya keadaan para sahabat tersebut sekaligus meluruskan apa yang diyakini oleh sebagian orang. Mereka berkeyakinan ketika sudah masuk Idul Fitri dan dia sudah berpuasa sebulan penuh berarti dosa-dosanya sudah pasti diampuni Jamaah sekalian tidak ada satupun dari kita yang bisa menjamin atau mengetahui dengan pasti dosa-dosa kita sudah diampuni Sebagaimana kita juga tidak bisa memastikan amal ibadah kita pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Jangankan kita para sahabat saja masih dalam kondisi berharap-harap cemas. Itulah yang seharusnya kita miliki. Berharap kepada Allah agar ibadah kita diterima dan cemas, khawatir, takut jangan sampai tidak diterima. Allah Subhanahu wa taala telah memuji para sahabat sebagaimana dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-60 walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah dan orang-orang yang telah melakukan amalan-amalan dan hati mereka merasa takut. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mereka merasa takut apakah karena mereka mencuri, minum khamar dan berzina?" sehingga mereka takut kepada Allah maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la ya binta Abi Bakar ya binta Siddiq walakinnahu alladhi yusalli wa yasum wa yatasaddaq wa yakhafu Allah azza wa jalla tidak wahai anaknya Abu Bakar wahai anaknya As-Siddiq tetapi ia merasa takut karena dia sholat, puasa, berzakat, dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, jemaah sekalian, inilah sifat orang-orang yang beriman. Dia takut kepada Allah, jangan sampai ibadahnya tidak diterima. Jangan sampai dosa-dosanya menghalangi diterimanya amal ibadah yang dia kerjakan. Dan juga jangan sampai dia merasa ujub dengan ibadah yang dia kerjakan. Banyak yang perlu kita takutkan dari amal ibadah kita. Kekurangan-kekurangan yang kita miliki saat kita melakukan amalan baik dari segi kuantitasnya maupun dari segi kualitasnya kurang keikhlasan kurang kekhusyukan kurang di dalam ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini semuanya perlu kita khawatirkan perlu kita takutkan jangan sampai karena kekurangan-kekurangan itu amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jemaah sekalian, inilah hikmahnya mengapa setelah solat kita baru saja melakukan solat. Setelah solat kita dianjurkan untuk istighfar bukan baru selesai berbuat dosa bukan tetapi baru saja melakukan amalan yang terbaik yaitu sholat. tapi kenapa kita diperintahkan untuk istighfar kalau orang yang melakukan dosa wajar dia istighfar tetapi orang yang melakukan sholat kenapa disuruh istighfar karena jamaah sekalian Solat kita banyak kekurangan Ibadah kita banyak kekurangan Itulah hikmahnya Setelah solat Kita langsung disambut dengan ibadah yang lain Yaitu istighfar Memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala Demikian pula jamaah sekalian Ibadah-ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala ketika beliau menjadi khalifah sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibn Rajab al rahimahullah dalam kitabnya Lataiful Ma'arif ketika beliau menjabat sebagai pemimpin kaum muslimin maka di akhir Ramadan beliau mengeluarkan perintah kepada seluruh rakyatnya apa perintahnya jemaah sekalian dua amalan yang hendaklah mereka kerjakan yang pertama zakat fitri, yang kedua perbanyak istighfar. Ya. Ini perhatiannya pemimpin Islam di masa itu. Ya. Memperhatikan masyarakatnya bagaimana ibadah mereka. Dan inilah kewajiban pemimpin yang terbesar. Kalau mungkin ada di antara kita kelak yang menjadi pemimpin walaupun pemimpin yang paling kecil tingkatannya yaitu pemimpin keluarga pemimpin RT kelurahan atau kecamatan dan seterusnya jamaah sekalian di Punda kita ada tanggung jawab dan ketahuilah tanggung jawab seorang pemimpin itu yang tertinggi adalah dalam masalah agama betul pemimpin itu bertanggung jawab dalam permasalahan duniawi. Bagaimana kesejahteraan masyarakatnya, bagaimana kenyamanan mereka, keamanan mereka. Tapi jemaah sekalian perlu dipahami, tanggung jawab terbesar di pundak pemimpin itu adalah agamanya. Agama masyarakatnya, agama orang-orang yang dipimpinnya. Maka inilah teladan dari pemimpin Islam Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Beliau adalah seorang khalifah yang sebenarnya beliau menjabat singkat sekali. Singkat sekali beliau menjabat. Tetapi disebutkan para ulama betapa sejahteranya masyarakat di masa itu sampai-sampai mencari orang yang berhak menerima zakat itu sulit sekali. Di masa Umar bin Abdul Aziz mencari orang yang berhak menerima zakat sangat sulit. Semuanya sejahtera. Walaupun demikian, yang paling utama beliau perhatikan bagi rakyatnya adalah dalam permasalahan agama. Ya. Demikian pula diriwayatkan dari kisah beliau ketika terjadi gempa di masa beliau, apa yang beliau lakukan jemaah sekalian? beliau tulis ketetapan untuk seluruh rakyatnya dikirim kepada seluruh gubernurnya agar seluruh rakyatnya bertobat istighfar memohon ampun kepada Allah karena itulah kunci utama menghadapi musibah karena bisa jadi musibah yang menimpa kita adalah azab maka dihadapi dengan istighfar dengan taubat kepada Allah demikian pula di akhir Ramadan beliau memerintahkan seluruh rakyatnya untuk tidak lupa membayar zakat fitri dan juga memperbanyak istighfar. Ya. Jadi inilah kebiasaan ulama ussalaf. Mereka akhiri ibadah-ibadah mereka dengan istighfar. Kenapa jemaah sekalian? Karena mereka meyakini di dalam melakukan amalan-amalan tersebut mereka masih banyak kekurangan. Tentunya kita yang lebih patut merasa kurang. Kita yang lebih patut merasa sangat kurang di dalam amal ibadah kita. Jemaah sekalian, kalau kita merasa kurang, maka ini adalah sesuatu yang akan membantu kita untuk tetap istiqamah setelah bulan Ramadan. Iya. Tapi kalau orang sudah merasa sempurna, ini bahaya. Apalagi merasa yakin dosanya sudah terhapus semuanya. Ini lebih berbahaya lagi. jangan ya. Jangan-jangan karena sebab itu dia berani melakukan perbuatan dosa berikutnya. Ya. Apalagi ada anggapan tunggu saja nanti Ramadan yang akan datang baru tobat lagi. Subhanallah. Jamaah sekalian, kita tentunya menyadari belum tentu kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Ya. Dan kita tidak bisa memastikan apakah dosa-dosa kita yang lalu sudah diampuni. Apabila kita belum yakin dosa-dosa kita sudah diampuni dan juga belum yakin amalan-amalan kita sudah diterima, Kenapa kita berani untuk berbuat dosa lagi? Kenapa kita berani untuk berbuat maksiat lagi? Ini pertanyaan yang harus senantiasa kita tujukan kepada diri kita. Apabila kita belum yakin dosa-dosa kita diampuni dan amalan-amalan kita diterima, kenapa kita berani berbuat maksiat kembali? Ini jemaah sekalian insyaallah taala sebuah pertanyaan kalau terus kita arahkan pada diri kita akan membantu kita untuk tetap istiqamah. Oleh karenanya para ulama kita mengingatkan bi'sal qaum alladzina la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Sungguh jelek satu kaum yang tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan. Hanya di bulan Ramadan mereka mengenal Allah. Setelah berlalu bulan Ramadan, seakan-akan mereka tidak kenal lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah sekalian, inilah di antara hal penting yang harus kita lakukan setelah bulan Ramadan. Berharap kepada Allah agar ibadah kita diterima dan takut jangan sampai tidak diterima serta banyak berdoa banyak berdoa kepada Allah sebagaimana yang dilakukan para sahabat kurang lebih enam bulan lamanya mereka berdoa kepada Allah agar ibadah yang mereka kerjakan selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian enam bulan berikutnya mereka berdoa agar berjumpa dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Kemudian jemaah sekalian, ada tiga perkara penting agar kita senantiasa dapat merealisasikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah keikhlasan. Yang kedua kekuatan. Dan yang ketiga adalah ittiba. Jemaah sekalian, betapa pentingnya tiga perkara ini. Sesungguhnya Inilah yang setiap hari kita minta kepada Allah di dalam rangkaian ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ini doa. Ayat yang selalu kita baca adalah doa. Di dalamnya terkandung tiga kunci untuk kita senantiasa bisa istiqamah di dalam beribadah. Yang pertama keikhlasan. Itulah kandungan makna iya kena budu. Hanya kepadamu kami beribadah. Artinya kita ikhlaskan ibadah kita hanya kepada Allah dan hanya semata-mata karena Allah. Itulah hakikat iya kena budu. Kita tidak dianggap orang yang beribadah sampai kita mengikhlaskan, memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu saja perusaknya adalah syirik baik syirik besar maupun syirik kecil syirik besar merusak seluruh amal ibadah kita dan syirik kecil merusak ibadah yang menyertainya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman lain asyrakta layahbatanna amaluka dalam surat Az-Zumar ayat ke-65 kalau kamu menyekutukan Allah, maka terhapuslah amalanmu. Terhapusnya amalan di sini jemaah sekalian tergantung jenis kesyirikannya. Kalau itu adalah syirik besar, maka seluruh amalan terhapus. Tapi kalau itu syirik kecil, dia hanya menghapus amalan yang menyertainya. Contohnya jemaah sekalian, syirik kecil itu adalah riya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar." Fasuila anhu faqala riya. Yang paling aku takuti menimpa kalian adalah syirik kecil. Beliau ditanya, "Apa itu syirik kecil?" Maka beliau bersabda, "Itulah riya." Yaitu orang yang beribadah ingin mendapatkan pujian orang dia perlihatkan atau dia perdengarkan ibadahnya agar dia mendapatkan pujian orang. Dia ingin mendapatkan pahala, malah mendapatkan dosa yang terbesar, yaitu termasuk kategori dosa kesyirikan. Maka tidak diterima amal ibadahnya. Walaupun ulama juga merinci amalannya itu tidak diterima atau tidak sah Apakah 100% atau sebagiannya saja? Jawabannya tergantung jemaah sekalian. Kalau dia dari awal memang sudah riak sampai akhir, maka seluruh amal ibadahnya terhapus, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau riaknya masuk di tengah-tengah ibadah, dan ini jemaah sekalian yang sering terjadi Karena keikhlasan itu Diucapkannya mudah Namun dalam pengamalannya Ternyata tidak mudah Kecuali yang Allah mudahkan Seringkali orang itu dari awal dia ikhlas Tapi di pertengahan ibadah Bahkan ada yang sudah di akhir ibadah Muncul riaknya maka bagaimana nasib ibadahnya jemaah sekalian? Apakah tidak dia tidak dapat pahala sama sekali malah mendapatkan dosa? Jawabannya tergantung ibadahnya. Karena ibadah itu ada dua macam. Ada ibadah yang berhubungan bagian awalnya dan bagian akhirnya. Contohnya apa? Solat. Solat itu adalah ibadah yang bagian awalnya dan bagian akhirnya berhubungan. Makanya kalau seseorang misalkan buang angin ketika dia tasyahud akhir, sudah tasyahud akhir dia buang angin. Batal solatnya Dia harus berwuduk lagi, kemudian solat lagi dari awal. enggak bisa dia hanya mengulang tasyahudnya saja. Harus solat dari awal. Karena bagian awal dan bagian akhir berhubungan. Demikian pula jemaah sekalian, kalau dia muncul riaknya di pertengahan solat atau bahkan di akhir solat, sesaat sebelum salam dia riak, maka seluruh amal ibadah, seluruh solatnya itu terhapus pahalanya. Tetapi ada amal ibadah yang tidak berhubungan antara bagian awalnya dan bagian akhirnya. Contohnya apa? membaca Al-Quran misalkan orang membaca 100 ayat 50 ayat yang pertama dia ikhlas 50 ayat berikutnya muncul riaknya kenapa muncul riaknya perasaannya kayaknya ada yang dengerin nih ya. kayaknya ada yang perhatikan dari tadi nah, muncul riaknya padahal awalnya enggak dia sedang baca Al-Quran kayaknya ada orang datang Siapa tahu dia bisa dengar suara saya bagus, ya. Tajwid saya bagus. Mulai dia bagus-baguskan, mulai dia perindah. Ya. Maka 50 ayat yang dia ikhlas, dia dapat pahalanya. Tetapi 50 ayat yang dia tidak ikhlas, maka dia bukan dapat pahala, malah mendapatkan dosa. Ya. Dan jemaah sekalian harus berjuang Orang yang apabila muncul riaknya harus dia berjuang untuk menepisnya. Meluruskan kembali niatnya, mengikhlaskan kembali karena Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Itu yang harus kita lakukan. Jangan kita biarkan. Jangan kita biarkan. Kalau kita berusaha menepis riak tersebut, maka selamat ibadah kita. Ini yang pertama jemaah sekalian, keikhlasan. Inilah hakikat ia kena budu. Dan jemaah sekalian, ketahuilah apabila kita senantiasa berusaha mengikhlaskan niat kita dalam beribadah, maka di dalam kehidupan kita sehari-hari Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Yaitu Allah akan menjaga kita dari perbuatan dosa dan menjaga kita dari berbagai macam keburukan. jemaah sekalian, di dalam Riyadus Salihin karya Imam Nawawi beliau sebutkan bab yang pertama adalah babul ikhlas wa ihdarun niyah beliau sebutkan di situ sejumlah dalil ayat Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ikhlas kemudian dalil yang terakhir sekali beliau sebutkan adalah tiga, uh, kisah tiga orang yang terkurung di dalam gua. Tiga orang yang terkurung di dalam gua. Kemudian masing-masing orang berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal soleh yang mereka kerjakan. Dan jemaah sekalian, semua orang ini, tiga orang ini, mengatakan dalam doanya, Ya Allah, apabila amalan ini ikhlas demi mengharapkan wajahmu tolonglah kami maka jemaah sekalian akhirnya Allah Subhanahu wa taala menolong mereka sehingga mereka bisa keluar dari goa tersebut Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan kisah ini kisah tiga orang yang terkurung dalam gua di dalam bab ikhlas untuk menjelaskan kepada kita keikhlasan itu adalah sebab seseorang mendapatkan pertolongan Allah. Ya. Kisah yang lain Nabi Yusuf alaihissalam. Bacalah kisah beliau dalam Al-Qur'an. Betapa dahsyat cobaan yang beliau hadapi. Beliau adalah seorang anak muda diuji dengan wanita cantik. Subhanallah, ini dahsyat sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala rijal minan nisa aku tidak meninggalkan satu cobaan yang lebih dahsyat bagi kaum lelaki melebihi cobaan wanita ini cobaan yang dihadapi Nabi Yusuf alaihissalam tetapi kemudian Allah menyelamatkan beliau dari godaan wanita tersebut kenapa jemaah sekalian Allah mengatakan dalam Al-Qur'an kadzalika linasrifa anhu su'a innahu min ibadinal mukhlasin demikianlah kami palingkan kejelekan itu dari Yusuf karena sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas ya yeah. makanya jemaah sekalian kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah barang siapa yang dihadapannya ada godaan untuk berbuat maksiat, maka yang harus dia lakukan adalah segera dia beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini akan memalingkan dia dari perbuatan dosa. Iya. Kemudian yang kedua jemaah sekalian kekuatan. Enggak mungkin kita bisa beribadah tanpa kekuatan. Oleh karenanya kita nyatakan kepada Allah, wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Maka inilah yang harus kita yakini. Kita bisa beribadah kepada Allah karena pertolongan Allah semata-mata. Oleh karena itu, kita harus lebih banyak berdoa agar kita diberikan pertolongan, agar kita tetap istiqamah menjalankan ketaatan walaupun bulan Ramadan sudah berlalu. Kemudian yang ketiga, ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah hakikatnya yang kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Itulah jalan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa mengikuti jalan yang lurus, yaitu petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam beribadah. Sebagaimana beliau telah menegaskan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa Barang siapa mengerjakan satu amalan tidak ada petunjuknya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Inilah jemaah sekalian, tiga hal yang kita butuhkan agar kita bisa tetap beribadah, agar kita bisa tetap istiqamah sampai akhir hayat kita bukan saja di bulan Ramadan tetapi sampai akhir kehidupan kita karena Allah Subhanahu wa taala berfirman wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu kematian semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita istiqamah dan husnul khatimah jemaah sekalian mungkin ini sedikit yang bisa saya sampaikan Barangkali ada sedikit tanya jawab, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali jemaah sekalian. Untuk bisa selamat dari riak maka kita juga perlu banyak berdoa. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, para sahabat, orang-orang yang paling hebat ibadahnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa khusus. Doa ini walaupun lafaznya umum minta perlindungan dari semua kesyirikan tapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat yang beliau tekankan adalah agar selamat dari riya yaitu doa singkat yang berbunyi Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuh wa astaghfiruka lima la a'lam Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dengan sesuatu apapun yang aku ketahui dan aku mohon ampun kepadamu yang tidak aku ketahui kalau kita perhatikan lafaznya sifatnya umum dari semua kesyirikan tetapi ketika pertama Rasulullah SAW mengajarkan ditujukan untuk minta perlindungan dari dosa riak Subhanallah, ini diajarkan kepada para sahabat yang keikhlasan mereka begitu hebat. Ibadah mereka begitu hebat. Tapi Rasulullah SAW memandang masih perlu mereka diajarkan doa ini supaya mereka tidak terjerumus dalam dosa ria Tentu kita yang harus lebih waspada. Kalau sahabat masih ditakutkan, masih dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai terjerumus dalam riak. tentu kita yang lebih pantas untuk takut. Kita yang lebih patut untuk khawatir. Makanya jemaah sekalian, pertama untuk selamat dari riak, hendaklah kita senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam menjalankan ibadah dan agar selamat dari dosa-dosa, kita butuh pertolongan Allah maka hendaklah kita senantiasa berdoa kepada Allah. Kemudian hanya dengan doa saja itu bukan sesuatu yang dengannya kita bisa memastikan kita sudah selamat dari ria, tidak. Tetapi harus juga dengan usaha. Harus dengan usaha. Seperti apa usahanya? Meluruskan niat. Kita niatkan kita luruskan niat kita semata-mata karena Allah. Semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, Sudah seperti itu pun sebagaimana yang kita jelaskan tadi, tidak bisa juga kita merasa sudah sempurna, sudah pasti benar, sudah pasti baik dan pasti diterima oleh Allah tidak. Tetap saja kita masih dalam kondisi berharap-harap cemas. Enggak bisa kita pastikan saya sudah selamat dari riak saya sudah pasti diterima amal ibadahnya tidak bisa kita pastikan jamaah sekalian iya sampai-sampai Imam Sufyan Athawri Rahimahullah taala pernah berkata tidak ada satupun yang lebih berat aku obati melebihi niatku setiap kali aku bisa mengobati penyakit dalam niatku, maka muncul penyakit lain dalam warna yang lain. Seperti itu jemaah sekalian. Kita butuh untuk selalu mengontrol niat kita. Selamat dari satu riak, muncul riak yang lain. Jadi betul-betul harus ada usaha. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami berjuang di jalan kami benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami artinya perlu usaha perlu perjuangan untuk dapat ikhlas di dalam beribadah dan membuang penyakit riak dan sum'ah ini barangkali demikian Pak wallahu alam ya. silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang sahih adalah tidak ada penentuan hari mana yang afdol. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr." Barang siapa berpuasa Ramadan, kemudian dia ikutkan dengan enam hari di bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa setahun. Rasulullah SAW hanya mengatakan enam hari di bulan Syawal. Beliau tidak mengatakan di hari apa. Artinya bebas. Dan lebih afdol adalah lebih cepat. Lebih bagus. Walaupun ada riwayat sebagian ulama salaf mereka menunda tidak langsung dikerjakan pada tanggal 2 Alasannya apa? Karena masih suasana hari raya. Tapi ini sifatnya ijtihad saja. Ya. Pada asalnya ibadah itu lebih cepat, lebih bagus. Bahkan kata Imam Ibnu Rajab, kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam beribadah ketika orang-orang kebanyakan lalai maka beliau akan beribadah. Ya. Itu kebiasaan Rasulullah SAW Artinya apa? Kalau sudah masuk dua Syawal, banyak orang kan masih suasana lebaran. Dan kalau kita gunakan itu untuk ibadah, itu sangat bagus. Kenapa? Karena kebanyakan orang lalai dari ibadah. Bukan hanya lalai, bahkan banyak yang terjerumus di dalam dosa. Ya. Makanya ulama mengingatkan hari raya itu bukanlah untuk orang yang pakai baju baru. Hari raya itu bukanlah untuk orang yang bersenang-senang ketika lebaran. Tetapi hakikat hari raya itu adalah orang-orang yang telah mendapatkan ampunan Allah. Itulah hari raya. Setiap hari yang kita bisa taat kepada Allah dan menjauhi maksiat, itulah hakikat hari raya. Iya. Jadi di situ ada sisi yang sangat bagus. Baru tanggal 2 Syawal, orang-orang masih lalai, kita sudah masuk puasa Syawal, itu bagus. Iya. Karena kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila kebanyakan orang lalai, beliau beribadah. Beliau beribadah. Iya. Jadi lebih cepat justru lebih bagus. Berdasarkan keumuman dalil fastabiqul khairat berlomba-lombalah, bersegeralah dalam melakukan kebaikan. Sari'u ila maghfirati min rabbikum. Bersegeralah kalian menuju ampunan Rob kalian. Itu lebih bagus. Jadi mulai tanggal 2 Syawal sampai tanggal 7 Syawal kita kerjakan berturut-turut itu lebih bagus. Jangan tunggu Senin dan Kamis baru dikerjakan. Ya. Apalagi kita nggak bisa jamin kita masih hidup nggak? Ya, Senin Kamis yang akan datang. Ya, walaupun uh, pendapat yang benar insya Allah Taala, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Nuthaimin, boleh kita niatkan puasa Syawal sekaligus Senin Kamis. Itu boleh. Kenapa? Karena puasa Senin Kamis itu adalah puasa yang tidak dimaksudkan secara khusus. Artinya apa? Puasa apa saja bertepatan dengan Senin Kamis itu dianggap puasa Senin Kamis. Ya, sama dengan solat tahiyatul masjid. Ya, sebenarnya tidak ada penamaan solat tahiyatul masjid dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hanya penamaan para ulama. Ya, artinya apa? Nabi SAW hanya mengatakan e, siapa yang masuk masjid janganlah dia duduk sebelum solat dua rakaat. Artinya sholat apa saja Mau dia sholat sunnah wudhu Mau dia sholat subuh langsung dua rakaat Itu sudah dianggap dia sama saja dengan tahiyatul masjid Iya Itu sama dengan sholat eh, puasa Senin Kamis Demikian pula puasa Ayyamul Bid Tiga hari setiap bulan Itu juga bisa digabung dengan puasa syawal Iya Beda dengan puasa yang memang dimaksudkan untuk puasa itu secara khusus. Contohnya apa? Puasa kodok. Itu nggak boleh digabung dengan puasa syawal. Iya. Tapi bolehkah orang yang masih punya hutang puasa berpuasa syawal? Yang benar adalah tidak boleh. Maksudnya dia nggak nggak akan dapat pahala puasa syawal setahun penuh. Kalau dia pingin puasa setahun penuh, dia nggak akan dapat. Kenapa? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa berpuasa Ramadan, kemudian dia puasa enam hari di bulan Syawal. Artinya, siapa yang masih punya hutang puasa, berarti dia belum puasa Ramadan. Orang disebut puasa Ramadan, kalau dia puasa sebulan penuh. Kalau dia masih punya hutang, berarti dia belum genap. Jadi harus dia genapkan dulu puasa Ramadan baru dia puasa enam hari di bulan Syawal, barulah dia akan mendapatkan pahala puasa setahun. Iya. Tapi kalau puasa sunnah yang lain, contohnya dia mau puasa Senin Kamis, padahal dia masih punya hutang puasa Ramadan. Maka pendapat yang kuat insya Allah ini pendapat jumhur ulama puasanya sah, namun lebih afdol dia bayar Eh, puasa Ramadan terlebih dahulu. Itu tetap lebih afdol. Iya. Kecuali kalau sudah mepet waktu. Misalkan sudah masuk bulan Syakban, tidak lama lagi Ramadan. Sementara dia masih punya hutang puasa wajib, maka dia tidak boleh lagi puasa sunnah. Dia harus selesaikan uh, hutang puasa Ramadannya sebelum masuk Ramadan berikutnya. Barangkali demikian wallahu alam. Ya. Jadi kesimpulannya bisa kapan saja bahkan lebih afdol dipercepat ya. Jangan tunggu Senin Kamis ya. Wallahu alam. Ya. Tidak bisa digabung, Pak. Puasa kodok dan puasa syawal dan puasa sunnah tidak bisa digabung. Ya. Iya. Ah. Puasa kodok nggak bisa digabung dengan puasa dengan puasa sunnah. Ya. Karena itu dua ibadah yang berbeda dan puasa kodok adalah ibadah yang dimaksudkan secara khusus. Beda dengan puasa Syawal dan puasa Senin Kamis. Iya. Wallahu alam. Silakan, Pak. Gimana maksudnya Pak? Saya kurang paham pertanyaannya. Ah. membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya dan ibadah dengan adat. Contohnya apa? Membedakan solat sunnah dan solat wajib. Kita solat sunnah dua rakaat sebelum subuh dan solat subuh itu sama persis dua rakaat. Di mana yang membedakan niat? Ini fungsi niat yang pertama. Juga termasuk yang pertama ini membedakan antara adat dan ibadah. Contohnya apa? Mandi. Kita punya adat mandi setiap hari. Kalau kita mau mandi wajib, maka niat yang membedakan. Ya. Andai kita junub, kemudian kita mandi, nggak berniat, maka tidak sah mandi kita. Ya. Kalau kita sudah sholat, habis sholat baru ingat, sholatnya nggak sah. Harus kita mandi dulu, sholatnya diulang lagi. Iya. Ini fungsi niat yang pertama. Jadi ini betul-betul penting dalam ibadah. Mau orang itu sifatnya bagaimanapun harus dia punya ini. Harus dia miliki niat ini. Siapapun dia. Karena Nabi SAW bersabda, Innamal amalu bin niat. Wa innamal likulli imanawa. Sesungguhnya amalan-amalan manusia tergantung niat. Manusia siapa saja, nggak nggak ada pembedaan sifatnya begini dan sifatnya begitu siapa saja, sama. Dia harus punya niat ini. Dia harus bedakan ini solat wajib, ini solat sunnah. Ada kasus orang yang tidur, jelang zuhur dia tidur. Bangun tidur, pas waktu zuhur, dia masih kurang nyambung. Dia pikir udah masuk waktu asar, dia lupa. Dia ikut sholat zuhur dengan niat asar, nggak sah sholatnya, nggak sah. Iya. Jadi betul-betul penting niat ini. Iya. Andai dia nggak sadar ini sholat zuhur, dia niat asar, maka sholatnya tidak sah. Iya. Jadi ini fungsi niat. Kemudian fungsi yang kedua, ini yang lebih penting, itulah yang kita bahas tadi untuk membedakan karena siapa dia beribadah. Apakah murni karena Allah atau tercampur dengan keinginan agar dipuji orang. Nah, yang mendapatkan pahala itu apabila dia murni beribadah karena Allah semata-mata. Kalau ada sedikit keinginan, walaupun lebih besar dia pingin dapat pahala, ada sedikit keinginan untuk dipuji orang, rusak ibadahnya. Itu namanya riak yang syirik kecil. Tapi kalau ingin dapat pahalanya sedikit, lebih besar ingin dipuji orang, itu namanya riak syirik besar. Jadi hati-hati jamaah sekalian. Ria ini bukan syirik kecil saja, bisa jadi syirik besar. Sebagaimana riaknya orang-orang munafik wa idza qamu ila salati qamu kusala yurauna nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila apabila mereka berdiri untuk salat mereka berdiri malas-malasan mereka sekedar ingin memperlihatkan ibadah mereka kepada manusia mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit jadi riya itu ada dua macam bisa jadi syirik kecil bisa jadi syirik besar kalau riaknya sedikit Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, yasirur riya. Riya yang ringan itu syirik kecil. Lebih besar niatnya karena Allah. Ada sedikit riya, itu syirik kecil. Tapi kalau riaknya mendominasi, niatnya karena Allah sedikit sekali, bahkan tidak ada sama sekali, itu bukan lagi syirik kecil, tapi syirik besar. Dan itu hampir-hampir tidak terjadi pada orang beriman. Hanya orang-orang munafik. Iya. Jamaah sekalian, Mungkin waktu kita terbatas Ini saja yang bisa saya sampaikan Semoga ada manfaatnya Lebih dan kurangnya saya mohon maaf Subhanakallahumma bihamdik Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik Wa ala nabina Muhammadin wa alihi wa Walhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh